وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim memasuki ayat 155 dari Al-Nisa firman Allah fabima nasrihim mitsaqahum فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا إني ayat merupakan penjelasan dari Allah tentang banyaknya dosa dan kemaksiatan Bani Israel dari perjanjian yang mereka ingkari, kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, mereka bunuh para nabi-nabi Allah, dan ucapan mereka bahwa kalbu kami tertutup yang semua itu menjadikan mereka dilaknat dan semakin dijauhkan dari hidayah. Wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq Eh, bagaimana kaum mereka mengingkari perjanjian padahal perjanjian itu sangat dikuatkan seperti ayat yang sebelumnya di mana Allah katakan warafa'na fawqahum turabim mithaqihim diambil janji mereka sembari gunung itu diangkat oleh Allah diletakkan di atas kepala mereka untuk betul-betul mereka pegangi janji untuk mau taat kepada Allah dan Rasulnya tunduk itu perlu mereka hindari dan kekufuran mereka terhadap ayat Allah Padahal mereka lihat dengan mata kepala langsung yang banyak. Mereka saksikan mukjizat ayat yang Allah berikan kepada Musa salam. Nah, toh mereka peduli semua itu. Dan mereka lihat Wa ambiyah anbiya hak juga karena mereka membunuh para nabi tanpa hak dan ini termasuk keberanian mereka yang melampaui batas pengawuran mereka yang keterlaluan di mana utusan Allah yang seharusnya mereka hormati, mereka taati, justru malah mereka bunuh dan tidak sedikit para ambiya yang mereka bunuh. Alhamdulillah banyak para nabi-nabi yang Allah utus dibunuh oleh mereka dan nabi banyak jumlahnya lebih dari 25 banyak lebih jauh dari itu 25 itu nabi-nabi yang tersebutkan namanya di dalam Quran. Wahillah para nabi yang Allah utus jauh lebih banyak dari itu. Dan Allah juga sebutkan dalam Quran, "Yaminhum man yang nafsuhu alaih." Minhum man fakotna alaih wa minhum man yang nafsuhum alaih ada dari Nabi itu yang kami telah ceritakan padamu pada Rasulullah kisah bisa mereka bagaimana Yakub, Yusuf, dan lain-lain. Tapi ada juga para nabi yang tidak kami ceritakan sudah disebut namanya oleh Allah. Dan Rasulullah sebutkan karena Banu Israel tasuhumul anbiya ulama halaka nabiyun khalaqahu nabiyun. Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi banyak. Tiap kali nabi itu wafat, nabi ini meninggal berganti nabi nabi yang lain memimpin Bani Israel. Ini meninggal berganti lagi nabi yang lain banyak sekali. Makanya mereka membanggakan anehnya bahwa banyak para nabi-nabi di kami di Israel di Yahudi banyak para nabi yang diutus di sana. Kalau mereka mau objektif dan musik, justru itu menunjukkan kerusakan mereka, kebejatan mereka. Karena kalau nggak demikian, akan banyak nabi diutus mereka. Karena nabi berdakwah, membenahi, menunjukkan rusaknya mereka. Juga terus nabi itu banyak diutus oleh Allah. Al-Muhim, eh, dari kejahatan yang sangat yang melampaui batas pada Bani Israel mereka bunuh para nabi yang Allah utus. Wakauluhum kulubunahul dan mereka juga ucapkan bunahul. Artinya kalbu kami tertutup waliyadubillah. Ini sama seperti ucapan musyrikin dalam Fusilat 5 wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilai wa fi adanina waqr wa min wa bainika hijab fa'mal min ma'amilu Mereka katakan kalbu kami itu di akhirnya akhirnya wadah yang menutupi namanya kinang artinya seakan hati mereka itu diwadahi ditutupi oleh sesuatu mimma tad'una ilaihi dari apa yang kau dakwakan pada kami artinya kami nggak paham apa maumu wahai nabi apa yang kamu dakwakan kami nggak ngerti nggak paham kami hati kami telah tertutup Wafi azanina wakr dan di telinga kami pun ada sumbatan sesuatu yang menutupi Wa min hijab dan antara kami dan kamu Nabi ada hijab pemisah menutup sehingga mereka nggak akan mau paham tidak akan mau mentaati Fahmal illana maka amalkan kami pun beramal atau bagian mufassir menyebutkan makna ayat bahwa mereka mengaku Yahudi ini dan ini termasuk Da'awihim Alibah Pengakuan mereka yang terlalu mulut-mulut mereka mengaku bahwa hati kami ini ul ul seperti tadi wajah akinna seperti ayat tadi di akinna ul artinya mereka ingin katakan hati kami ini bagaikan wajah tempat begini tempat apa tempatnya ilmu maunya mereka ilmu yang kamu ajarkan Wahai Nabi, syariat sunnah yang kamu sampaikan ke kami, kami sudah ngerti. Sudah paham semua kami. Hati kami ini sudah menjadi tandon, menampung dan terisi penuh semua dengan ilmu yang kamu sampaikan. Tidak usah dari kami. Kamu sudah ngerti semua paham. Nah, Tapi pada kenyataannya mereka kufur, mereka mengingat pengakuan saja. Ini betapa gambarnya orang mengaku. Makanya dikatakan wada'awa di dalam yuqim ashabuha bayina, fa ashabuha adhiyau. namanya pengakuan kalau orangnya tidak mau datangkan bukti cuma penghibur saja tidak ada buktinya silakan masih apa yang bilang sulit untuk mengaku? Saya punya lima Rolls saya punya satu ton emas, lima kintal permata. Silahkan aku. Yang penting dan jadi e, penilaian adalah kenyataan yang buktikan, tunjukkan mana. Nah, jauh dengan penafsiran kedua ini mengatakan kebenaran kami paham sudah. Hati kami ini penuh terisi dengan ilmu, dengan hidayah, dengan hak. Sudah nggak usah ngajari kami, nggak usah berdakwah kepada kami. Itu kesombongan mereka dan kecongkaan mereka kepada para ambiya alaihi wasallam. Bal taba Allah alaiha bi kufrihim. Justru Allah tutup hati mereka itu karena kekufuran mereka. Dengan penafsiran pertama, Yahud mau mencari kubur ya, mau menyampaikan kuburnya kepada Rasul bahwa hati mereka itu tertutup sehingga sulit untuk paham tidak mengerti apa yang didakwakan oleh Rasulullah kepada mereka maka Allah katakan, Allah alaihi justru itu tertutup karena kekufuran mereka hati mereka itu terbelenggu ditutupi karena kemaksiatan-kemaksiatan mereka atau kalau itu tafsiran kedua jadi kamu sudah paham di kami tempatnya ilmu artinya bahwa kenyataannya justru sebaliknya kalau mereka katakan hati mereka tempatnya ilmu dibantah oleh Allah bantah Allah bagaimana hati kalian menjadi wajarnya ilmu bagaimana kalbu kalian itu menjadi tanggungnya hak dan hidayah Allah tutup hati kalian tidak bisa menampung ilmu nggak bisa terisi oleh Allah karena kalian kufur nggak ditutup hati kalian oleh Allah nggak bisa hanya terbantah pengakuan mereka itu dengan ayat ini dari kedua-dua tafsiran tadi. Fala minuna illa qalila. Maka mereka tidaklah beriman kecuali sedikit artinya karena tidak imannya mereka karena mereka terus dalam kekufurannya mereka terus melampaui batas maka terhalang mereka dari iman beliau وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما juga karena kekufuran mereka dan ucapan mereka kepada Maryam buhtan yang begitu besar kata Ibn Abbas tuduhan mereka kepada Maryam dengan zina. Bukan. Yang itu tentunya jauh lebih besar dosanya dan lebih besar murka Allah kepada orangnya ketimbang riba. Yang riba saja Allah katakan ayo يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا apa mau kalian makan daging saudara kalian dalam keadaan dia telah mati bangkai menjijikan musibah dan akan terambil kebaikan orangnya diberikan kepada orang yang dia Masya Allah al-azim bukan lebih dari dosanya. Makanya Rasul katakan, Engkau nasi kama ma'kulta fakadur sabda. Kalau memang ada padanya yang kamu bicarakan, ya kamu telah bikai. Baiklah yakun fihi ma'kulta fakad bahatta. Tapi jika nggak ada padanya apa yang kamu katakan, kamu telah melakukan dosa. wa man lam yakul fi akhihi ma laisa minhu atau wa man yakul fi muslim ma laisa min uh, adkhalallahu rabbatal ghabal yang membicarakan atau mengatakan sesuatu pada seorang muslim yang itu tidak ada padanya buta bahasa Indonesia nya memfitnah bukan bahasa syar'i tentunya yang fitnah, fitnah lain bagi makna. Tapi bahasa seorang orang katakan mau fitnah, dusta, pulang begini, pulang begitu, tidak ada padanya. Akan Allah tempatkan dia di Rasul Khobar. Ketika beliau ditanya apa itu Rasul Khobar, usalatu ahlinna, lelehan dari ada penghuni neraka ketika mereka kena panas, kena azab, meleleh dan ini itu yang diberikan kepadanya sebagai hukuman dan balasan terhadap buhtan yang dia ucapkan. Almarhum ucapan Yahud kepada Maryam buhtanan azimah karena ma'ruf Maryam ibu Isa alaihi salam eh, melahirkan anak tanpa seorang bapak. Hmm. Maka abu imra'a atau Ibu maka ummu ibadiyah. Awalnya dulu mereka katakan, maka abu imra'a atau Bapakmu bukan orang jelek, Maryam. Bapakmu Masya Allah, orang soleh, orang baik, dikenal. Maka ummu ibadiyah. Dan ibumu juga bukan wanita murahan. Terhormat semua orang soleh. Jika kamu ini sekarang melahirkan bawa bayi dari mana? Nah, bayi mulai itu tunjukkan kekuasaannya bahwa segala bentuk ciptaan Allah kuasa dan mampu menciptakannya. Allah ciptakan makhluknya manusia tanpa bapak tanpa ibu terciptalah Adam alaihi salam. Allah ciptakan manusia dengan seorang bapak tanpa ibu terciptalah Hawa dari tulang rusuk Adam. Wakala minha zaujaha menciptakan dari Adam. Allah ciptakan dari seorang ibu tanpa bapak tercipta. Nabi Isa alaihissalam dan kaum manusia dari seorang bapak dan ibu sehingga Allah tunjukkan kepada makhluknya kekuasaannya yang maha besar segala bentuk penciptaan Allah kuasa mampu dan itu eh, sebagai istilah ujian siapa yang beriman, siapa yang mungkin Mereka mengkufuri dan mengatakan tentang Maryam dengan bukan yang besar beliau berzina. Nah, itu kata Ibn Abbas, Sudi, Muhammad bin Isa dan lain-lain. Bahkan bukan hanya Maryam tapi juga putranya Isa alaihissalam tidak luput dari kejahatan lisan mereka dan mereka katakan alaihissalam waladul zina anak dari zina ini itu semua itu dah lebih parah dari itu sebagian Yahud mengatakan dalam keadaan dia haid Maryam artinya dia la'anahumullah mereka katakan Maryam melakukan hubungan itu dalam keadaan dia sedang haid maksudnya double kejelekan yang sudah dia mau mengorbankan kehormatannya wa dalam keadaan tidak suci bagi kebenaran alaihi ma'alimullah nah, dari sini tampak keutamaan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari sekian banyak sisi tentunya tapi dari satu ini dari poin ini para ulama sebutkan Maryam tersebutkan di dalam Quran sekian kali dalam beberapa surat lebih dari itu bahkan Allah abadikan namanya dalam satu surat khusus dalam Quranul Karim tersebut dengan namanya surat Maryam. Mematamu Maryam dimuliakan sekali oleh Islam, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasul dan kaum muslimin yang imani tapi Allah dan Rasulnya. Ironisnya, kalau Yahud, kalau selesai. Orang sekali yang mengaku memuliakan Maryam atau apa mereka namakan Maria ya, atau nah. nah, ini lain Maria. Uh, mereka akui sebagai sosok yang suci, yang agung ini. Indonesia tidak satu pun nama yang tersebut dalam Injil dengan berbagai versinya. Perjanjian lama, perjanjian baru, ini yang ada nama-nama Lukas, Markus, bernaba ini itu dia Maria. orang tersebut namanya dalam ayat-ayat ini, Mana kalian memuliakan Maria? Pengakuan seperti tadi. Jadi lihat Islam, lihat di dalam Quran. Sampai diabadikan namanya oleh Allah SWT Maria. Aku dan dibaca dimuliakan sampai yaumul qiyamah ila an yarisallah al-ardu man Surat itu dibaca, dimuliakan, dipelajari oleh manusia. Maka dia Nah, kenapa ada Injil Lukas, riwayat ini, Barnabas, Matius, atau apa lagi sudah? Kenapa tidak satu namanya Injil Maria? Nah, Misalnya? atau disebut di situ ayat sekian Maria begini Maria begitu. Iya. Dan ini pula selain tentunya pembelaan Allah kepada Maryam dan kehormatan beliau nama Allah bantah Yahud atas tuduhan keji mereka kepada Maryam wa qaulihim ala Maryam buhtanan azimah Allah bela Maryam Allah bantah Yahud dibela kehormatannya oleh Allah ini para ulama sebutkan kalau tentang kehormatan Maryam ma'ruf Ayat ini pula terkandung di dalamnya pembelaan atau kehormatan dan kemuliaan umur Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sisi mana para ulama sebutkan Maryam dituduh oleh Yahud berzina dalam keadaan dia punya anak bawa bayi dan tidak bersuami dituduh dan dibela oleh Allah SWT kehormatannya dijaga maka Aisyah radhiyallahu taala anha lebih dari itu karena ketika munafiki menuduh dan itu berlanjut seperti kaum Syiah Rafidah alaihi minallah ma yastahiqun la'anahumullah wal malaika wal mu'minun kaum Rafidah Syiah menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai zania dari kisah titik yang ma'ruf lebih-lebih lagi terjaga dan terbela kehormatannya karena Aisyah tidak melahirkan anak dalam keadaan beliau punya suami yang sah. Rasulullah SAW punya suami tapi tidak punya anak. kalau takdirkan demikian ada hikmah yang besar di setiap takdir dan ketetapan yang Allah berikan kepada hamba. Kehormatan Aisyah terbela di sini kebaikan dan er beliau dimuliakan dan dijaga oleh Allah SWT dan katanya punya suami radhiyallahu anhu wa arda dia benar artinya kalau seandainya kalian menuduh dan memang satu keturunan ini Yahud mencela Maryam dan ini Syiah anak cucu keturunan Yahudi dan berasal dari mereka mencela Aisyah. Kalau kalian mencela Aisyah berzina dalam keadaan dia punya suami dan tidak punya anak, tuduhan itu kepada Maria lebih pantas Karena dia punya anak dan tidak punya suami. Maria saja dibela oleh Allah, jaga kehormatan dan kemuliaannya terlebih Aisyah, lebih dibela oleh Allah. Jadi dimuliakan. Nah, ayat ini dan kisah-kisah yang Allah sebutkan tentang Maryam di dalam Quran secara tersirat Allah muliakan dan Allah bela di situ kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anhu wa ardaha. Wa qawlihim Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah juga pernyataan mereka bahwa kami membunuh Isa Ibnu Maryam Rasulullah ini juga pengakuan mereka dan kemungkaran mereka kedustaan besar yang mereka buat-buat ini dari Yahud sebagai bentuk istirahat mereka mau memperolok-olokkan Artinya ini yang mengaku sebagai Rasul Allah, utusan Allah, mendakwai kami, mengajari kami ini itu syariat. Kami bunuh dia dengan entengnya, dengan nggak ada beban, nggak merasa dosa. seperti pengakuan musyrikin di surat Al-Hijr Allah katakan ya ayyuhallazi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun Wahai kamu yang mengaku turun kepadamu wahyu dari Rasulullah Kamu yang turun kepadamu Quran yang mengatakan wahyu Jibril datang padamu Ini kalau majnun kamu gila tidak mereka perolokkan. Ini pun demikian bahwa bisa alaihissalam kami bunuh. Nah, dan ini dalam seperti tadi konteks pengingkaran dari Allah semuanya. Pengingkaran dan bantahan dari Allah terhadap kedustaan-kedustaan mereka. Tadi terhadap Maryam, ucapan mereka terhadap hati mereka tertutup perhatian ini dengan penafsirannya termasuk ini bahwa Isa mereka bunuh makanya pernyataan bahwa Isa dibunuh oleh mereka demikian pula tidak kalah dari itu pengakuan Nasoro bahwa Isa anak Allah la'anahumullah atau bahwa Isa salah satu dari tiga semuanya didustakan oleh Allah dibantah oleh Allah wala takulu salasa jangan kalian katakan Tuhan itu tiga atau trinitas dan banyak ayat yang menjelaskan itu menunjukkan kedustaan terbesar yang sampai Allah sendiri membantahnya di ayat-ayat Quran adalah kedustaan Yahud yang mengatakan mereka bunuh Isa dan Maryam dengan tuduhan mereka. Demikian pula kedustaan kaum Nasara dan kekufuran mereka bahwa Isa adalah anak Allah. Maka dari sisi mana dikatakan semua agama itu sama bahwa kita harus menghormati bahwa kita harus toleransi bahwa kita harus hargai kamu menghargai Rabbul Alamin juga menghargai Rabbul Alamin mendustakannya Rabb yang menciptakan kamu mengingkari keras mendustakan segala pengakuan mereka terhadap Maryam maupun Isa alaihissalam. Mereka dilaknat oleh Allah dalam sekian banyak ayat. Dimurkai oleh Allah. Ya kamu mau menghormati. Kamu mengatakan itu kebenaran bahkan dipaksakan bahwa itu adalah agama samawi milah Ibrahim. Ya ada Kedustaan besar lain lagi bahwa ini adalah ajaran Ibrahim alaihi salam. Ya. dari mana? Allah sendiri mengingkar dan mendustakan itu. Mana Ibrahim Yahudi yang wala Nasrani Lakin Hanifan Muslimah. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Dan dari mana Yahudi Nasrani sebelum Musa, sebelum Isa? Dari mana bisa jadi Nasrani? Melihat bagaimana jadi Yahudi, kejadiannya jauh sebelum Musa bisa dilahirkan. Kalau seandainya keberadaan Ibrahim setelah Musa, setelah Isa masih logis pengakuannya. Anak Musa, anak besar ini semoga Ibrahim mengikuti ajarannya sehingga dia Yahudi atau datang setelah Isa Mas Rami karena keagungan Isa karena datang ini Ibrahim sebelum mereka apa aneh diakui sebagai Yahudi mengakui Yahudi Nasara mengakui Yahudi Nasrani semuanya diciptakan oleh Allah SWT maka merupakan jerimah dan kekufuran ketika dikatakan semua agama sama bahwa kita hormati, kita hargai, jangan menyalahkan orang lain, jangan menganggap kamu paling benar sendiri. itu yang benar siapa? Kalau rohmu mendustakan itu, melaknat orang yang mengatakannya murkai pasti masih kurang jelas bagi kamu bahwa ini adalah kesalahan besar dan bahkan kekukuran sehingga ketika kamu katakan Isa adalah anak Maryam manusia seperti manusia yang lain hanya saja sudah diciptakan tanpa seorang bapak Allah turunkan waktu kepada beliau dusta yang mengatakan beliau Bagaimana zina, dusta. Mereka yang mengatakan beliau adalah anak Tuhan atau salah satu dari tiga trinitas. Nah, kita yakin ini yang paling benar, yang lainnya salah. Hanya ini yang benar. Nah, boleh kamu. Kamu dianggap radikal karena merasa paling benar sendiri, mengklaim kamu yang paling benar, yang lain salah kebatilan dan kekufuran bukan tempatnya untuk dihormati bukan sesuatu yang pantas untuk dimuliakan pantasnya dia dibantah pantasnya dia dibenci pantasnya dia harus ditolak itu segala bentuk kebatilan segala bentuk penyimpangan terhadap Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah. Anehnya sebagian tokoh muslimin mengatakan Islam mengajak kepada persaudaraan luar mengajak kepada toleransi dan ini persamaan agama dihormati diinikan sama anu kehormatan. Ini didustakan oleh Allah SWT. Dibantah yang Yahudinya maupun Nasrani. Mana dimuliakan oleh Allah? Ya yang mana Allah pernah memuliakan mereka? Lu'ina ladzina kafaru min bani Israil. Dilaknat orang-orang kafir itu dari Bani Israel Walau bihotobi Allah nah, mereka mendapat murka Allah lah sekian ayat. Nah, ya subhanallah kita bagaimana cingkir balik kalbu mereka sehingga minder untuk menyuarakan yang hak dari tuntunan Quran dan sunnah Rasul semoga Alaihi tentang Isa alaihissalam maupun tentang akidah iman yang Allah dan Rasul ajarkan pada kaum mukminin banyak dari mereka kecil hati dan minder terhadap Islamnya dia memaksakan diri dia sama. Dia kita bersaudara. Iya kita nggak ada beda. Jangan anggap paling benar sendiri dan Miskin tidak mengerti apa Islamnya, tidak mengerti apa itu tuntunan Allah, Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Nah, kita insya Allah. Berikutnya,